Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asr Pakung rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-44 tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Yang dimaksud dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan Al-Qur'an beliau dari sisi uh, raf'us sawat dari sisi bersuara dibaca dengan suara keras ataukah lirik dari sisi wakaf demikian juga emat dari sisi tartil pelan, dari sisi tahsinus sawat memperbagus suara dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan bacaan Al-Qur'an Nabi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang ke-314 dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la ibn Mamlak beliau bertanya pada Ummu Salamah tentang bagaimanakah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faida ternyata dia beliau menggambarkan bacaan e, tan'atu memberikan gambaran qiraatan mufassaratan bacaan yang jelas huruf demi hurufnya. Catatan kaki dihadkan hadis ini juga dihadkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya serta Abu Dawud Wal hadis fi isnadihi di hadis ini terdapat perawi Ya'la bin Mamlak yang dia makbul dan itu artinya dia ta'if lakinau sahihul makna akan tetapi makna dan pesan yang terkandung di dalamnya adalah benar lima yakti karena hadis selanjutnya maka isi hadis ini sifatu tentang gambaran bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min haitsul ada ketika beliau ada ketika beliau membacakan di ketika beliau al ada menunaikan yaitu membacakan fa idha ternyata bacaannya nabi ternyata ibunda ummu salamah menggambarkan memberikan gambaran bacaan nabi adalah bacaan yang jelas tasifu artinya ummu salamah radhiyallahu anha menggambarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang mufassarah, bacaan yang jelas. Dan bacaan itu diberi label bacaan yang mufassarah atau jelas manakala bacaan tersebut antaanin pelan, watarasulin pelan, wal wukufin dan wakaf di tempat-tempat yang pas untuk wakaf. Wasumiyat Nah maka bacaan semacam ini disebut dengan bacaan mufassarah Bacaan yang jelas Karena bacaan ini membantu korek pembaca dan pendengar Untuk memahami dan merenungkan Dan merenungkan isi Al-Quran adalah maksud teragung Dari diturunkannya Al-Quranul Karim Maka tidaklah Allah turunkan Al-Quran hamba, kepada hamba-hambanya kecuali supaya para hamba merenungkan ayat-ayatnya dan memahami maksud Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang Allah turunkan. Maka bacaan Nabi itu jelas harfan-harfan. Huruf demi hurufnya ini penjelasan untuk apa yang dimaksud dengan kiroah mufassarah. Wal makna artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatarassalu pelan-pelan dalam mengeluarkan huruf dan kalimat dan kata sehingga jelas dan bisa dipahami dengan baik. Kemudian dari uh, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar qal hadasana Wahab ibn Jarir ibn Hazim qal hadasani Abi yaitu berarti Jarir ibn Hazim dari kota Ada. Qatadah mengatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Anas mengatakan, dan bacaannya adalah bacaan panjang. Catatan kaki hadis ini juga dihadkan oleh Al-Bukhari. Dan nah, yang dimaksud bacaan Nabi adalah bacaan panjang Aikanat qiraatuhu maddan bacaan beliau adalah bacaan yang panjang maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan huruf-huruf yang memang perlu dipanjangkan dan ini adalah tafsiran penjelasan tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian sifat bacaan Nabi. Maka bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu memiliki sejumlah sifat dan Anas bin Malik radhiallahu anhu mencukupkan diri bidikil mati dengan menyebutkan bahasanya bacaan beliau adalah bacaan yang panjang. Kemudian uh, penjelasan yang lain di Mawahib Laduniyah tentang hadis ini maknanya uh, Anas mengatakan kanat maddan ai mamdudatan. Maddan di sini ai mamdudatan. Uh, masdar maknanya maf'ul. Seperti fawaratun ai mardudun. Maddan ai mamdudatan atau maknanya adalah zatu maddin ya ada yang panjang ada yang panjang akan tetapi tentu panjang ini adalah untuk bagian-bagian yang memang berhak untuk dipanjangkan dan panjangnya tentu beragam ada yang panjang sekali ada yang pertengahan dan ada panjangnya adalah panjang yang pendek walaysa al muradu al muballaghata fil matti bi mujibin Bukalah yang dimaksudkan oleh hadis panjang di sini adalah panjang yang berlebihan tanpa ada faktor yang mengharuskannya kama yaf'aluhu qura'u zamanina hatta aimmatu salatina sebagaimana kelakuan para qari para pembaca Al-Qur'an bahkan sejumlah imam salat kata penulis Mawahib eh, dia katakan fala amadallahu fi a'marihim wala fasaha fi ajalihim maka untuk pembaca Al-Qur'an ya, yang memanjang-manjangkan tanpa alasan maka beliau ingkari dengan eh, pengingkaran keras oleh penulis Mawahib Latuniyah di komentar dengan Semoga Allah tidak panjangkan umur mereka-mereka ya, dan tidak Allah lapangkan lamakan ajalnya. Nah, didoakan cepat mati. Nah. nah, kemudian uh, kembali ke sawahnya Syekh Abdul Razak. Kemudian dari Ibnu Jurai, dari Ibnu Abi Mulaika, dari Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yukotiu kiraatahu memotong-motong bacaannya yaitu berhenti setiap akhir ayat Alhamdulillahirabbil kemudian waqaf Ar-Rahmanirrahim kemudian waqaf dan beliau membaca Maliki Yaumiddin di sini juga diatkan at di dalam jami'nya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukotek kiraatahu, artinya yujaziuha menjadikannya beberapa bagian-bagian. Beliau wakaf di akhir setiap ayat. Oleh karena itu kemudian Ummu Salamah mencontohkan. Alhamdulillahirabbil alamin waqaf. Ar-Rahmanir Rahim waqaf. Malik yaumiddin dan nah, cara baca semacam ini yu'inu 'alal fahmi wat tadabburi membantu untuk bisa memahami dan merenungkan apa yang dibaca. Ya, penjelasan yang lain untuk hadis ini artinya Nabi wakaf di akhir setiap ayat wa in ta'allaqat bima ba'daha. Meskipun ayat tersebut di akhir ayat tersebut itu masih punya hubungan erat dengan uh, dengan ayat selanjutnya ya, dengan ayat selanjutnya meskipun punya hubungan erat maka kalau itu akhir ayat Nabi berhenti dan wakaf ya, maka wakafnya di akhir ayat misalnya uh, wal asr Innal insana lafi khusr. Maka karena set ayat setelahnya ilaladina amanu itu ada sambungannya, itu menyatu dari sisi kalimat. Namun karena uh, khusr di situ akhir ayat, maka yang lebih tepat adalah wakaf. Tidak innal insana lafi khusrin illa nah. dan illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat yang berdasarkan hadis uh, Ummu Salamah di sini. Maka dianjurkan untuk wakaf di akhir ayat wa in ta'alaqat bima ba'daha. Meskipun ayat selanjutnya itu masih nyambung erat dengan ayat sebelumnya. faisan al-waqfu ala ru'usil ayi wa in ta'alaqat bima ba'daha kama saraha bihi al-Baihaqi wa ghairuhu. Maka dianjurkan untuk wakaf di akhir ayat meskipun ayat setelahnya masih nyambung maknanya. Masih punya hubungan yang erat sebagaimana ditegaskan oleh Baihaqi dan yang lainnya. Iya. Oleh karena itu gimana dengan kaidah tajwid, kaidah e, para ahli qiraah yang mengatakan al-aula al-waqfu ala mawdi'in yang tahifihil kalamu. E, wakaf yang benar, wakaf yang sah adalah wakaf di mauduin di kata yang yang tahifihil kalamu di mana kalimat itu selesai di titik itu. Ya, maka wakaf yang terbaik dalam kaidah uh, ilmu kiroat adalah ya, mana titiknya kalimat. Di situ titiknya, nah disitulah tempat wakaf yang terbaik. Maka kaidah ini dimaknai dengan fi malam yu'lam fihi waqfun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku untuk bagian-bagian yang tidak diketahui wakafnya Nabi. Ya, namun kalau diketahui wakafnya Nabi, mana wakafnya Nabi akhir ayat. Maka yang diikuti adalah wakafnya Nabi. Li'an al-fatla wal kamal fi mutaba'atihi fi kulli hal karena keutamaan dan kesempurnaan ada dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fikuli hal dalam segala keadaan termasuk dalam masalah wakaf. Kemudian kembali ke hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Abi Qais yang mengatakan aku bertanya pada Aisyah tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi membaca Al-Quran dengan suara yang lirih ataukah dengan suara yang keras? Qalat Ibunda Aisyah mengatakan kullu dzalika qad kana yaf'alu. Semuanya pernah Nabi lakukan. Pernah lirih dan pernah keras. Beliau jelaskan qad kana rubama asara. Terkadang beliau membaca Al-Qur'an dengan suara yang lirih Warubama jahara dan terkadang dengan suara yang keras. Lantas Abdullah ibn Abi Qais berkomentar, Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amr sa'atan. Segala puji milik Allah yang meletakkan dalam masalah ini kelapangan. Penjelasannya, Uh, eh, At-Tirmidzi atau Al-Musannif rahimallahu taala membawakan hadis ini di Jami' At-Tirmidzi dengan redaksi Bagaimanakah aku bertanya pada Aisyah bagaimanakah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu saat sholat malam saat sholat malam apakah kalau Nabi tahajud itu uh, bacaan Al-Qur'annya lirih ataukah keras Faqayat al-qira'ata bil-laili Maka berdasarkan riwayat At-Tirmidzi di jami' maka itu dibatasi Ini yang ditanyakan adalah bacaan Nabi di malam hari saat beliau sholat tahajud. Maka Ibunda Aisyah mengatakan semuanya telah Nabi lakukan. Kemudian Ibunda Aisyah memperjelas dengan mengatakan terkadang Nabi membaca dengan suara lirih, terkadang dengan suara yang keras. Ay artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Idza kana fi fi tahajud bacaan Nabi saat tahajud marotan terkadang dengan suara yang keras. Fayarfa'u sautahu Nabi keraskan suaranya dengan kadar bisa didengar oleh orang-orang yang ada di dekat Nabi. Artinya Nabi tidak mengeraskan suaranya dengan alian jiddan dengan terlalu keras dan ukhra terkadang yang lain Nabi membacanya dengan suara yang lirih sampai-sampai sehingga tidak didengar oleh siapapun meskipun posisinya dekat dengan Nabi kemudian Abdullah ibn Abi Qais mengatakan Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amr sa'atan artinya segala puji mulia Allah yang telah menjadikan perkara ini lapang bagi kita artinya boleh kita boleh bagi kita untuk mengeraskan bacaan Al-Quran dan jika kita mau bisa kita lirihkan. Fakil al ini karena dua model cara baca saat sholat tahajud tadi semuanya diperbolehkan dan dituntunkan. Sehingga awal aula dan yang lebih utama adalah melakukan fikul uh, fikul al akroba li Khusyuhi. Dan yang terbaik di setiap kali sholat tahajud itu sebaiknya lirih ataukah sir ataukah jahar jawabannya mana yang paling dekat dengan khusyuk ketika itu mana yang paling dekat dengan khusyuk di kala itu namun yang dimaksud dengan sir itu lirih ya, lirih dengan ada gerak bibir ya, bukan ya, yang dimaksud dengan lirih itu di batin ya, ya, karena bacaan yang di batin cuma sekedar muru alal qalbi namanya lewat di hati saja maka itu bukan kiroah itu bukan bacaan jika al-fatihah itu di batin maka sholatnya tidak sah Ya, maka jika itu sholatnya itu misalnya al-fatihahnya kok dibatin, maka tidak sah sholatnya. Jika suratnya yang dibatin, ya maka teranggap seperti tidak baca surat. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Saab Razak sama dengan di mawahib ala dunia penjelasan untuk hadis ini wal afdal huma maka surah maka surah khusyu'uhu yang afdal antara sir ataukah jahar yang paling banyak khusyuknya wa ba'uda anir riya dan yang terjaga dari riya ketika itu Kemudian hadis selanjutnya dari Yahya ibn Ja'dah dari Ummu Hani. Ummu Hani adalah anak perempuannya Abu Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili. Aku mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili di waktu malam wa ana ala arishi dan aku ada di arishku. Di sini juga dilihatkan oleh Ibnu Majah, arish atau arsh wa syai' al-murtafi sesuatu yang meninggi sesuatu yang tinggi wa yusamma asariru arishan wa arshan lirtifaihi dan uh, sarir uh, dan tempat tidur di pan tempat tidur itu disebut arish karena dia tinggi lebih tinggi daripada lantai Eh, Wakala Ba'du Surah sebagian pensarah hadis ini mengatakan bahwasanya Ummu di sini menceritakan apa yang terjadi qablal hijrati sebelum hijrah ke Madinah. Mungkin adalah peristiwa ketika Nabi e, membaca Al-Fatihah dan surat dalam solatnya di malam hari di dekat Ka'bah. Fadil kisah kanat qoblal hijrah dan ini adalah peristiwa sebelum hijrah. Ya, maka Ummu Hanif mengatakan kalau dia mendengar bacaannya Nabi padahal beliau posisinya adalah tidur atau tiduran di dipannya yang rumahnya tentu ketika itu di sekeliling Ka'bah. Ya, maka hadis ini menunjukkan dianjurkannya mengeraskan bacaan meskipun itu di sholat sunnah di malam hari. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian eh, hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Mughaffal beliau mengatakan Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta betina beliau. Yaumul Fathi saat hari Fatah penaklukan kota Mekah wa wayaqa'u dan beliau membaca ketika itu inna fatahna laka fathan mubina Sungguh kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfirulaka Allahumma taqaddama min damika wa mata'akhar. Ya, agar Allah memberikan ampunan untuk dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kan kata Abdullah bin Mughafal faqara'a wa raja'a. Nabi membaca ayat di atas dan beliau melakukan tarji. Ini ada uh, ada pantulannya pada bacaan beliau. Muawiyah bin Qurrah mengatakan, "Laula ayat sami'an nasu alayya." Seandainya bukan karena khawatir menyebabkan orang berkumpul mengelilingiku, la akhadtu lakum fi dzalika sauti au e, fi dzalika lahni. Saya aku akan contohkan untuk kalian suaranya atau lahannya. atau iramanya. Hadis ini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Penjelasannya. Eh, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ontanya, untanya Al fathhi pada saat hari al Fatih. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan fatah di sini adalah e, sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. mubina liyarfi'a laka Allah ma taqaddama min dzamnika wa ma ta'akhkhar. Qal kata Abdullah bin Mughaffal, Nabi membaca dan beliau melakukan tarjih ya, mungkin terjemah bebasnya ya ada pantulan tarji artinya itu saut suara itu berulang-ulang ya, memantul ya, misalnya dalam bahasa Arab raja'a yukalu misalnya ada kalimat raja'a artinya raddada sautahu bil qira'ah dia ulang-ulang ya, suaranya itu berulang-ulang membaca bacaan yang dibaca Lakinna al-murad bihi huna. Namun yang dimaksud dengan ya, memantulnya suara Nabi di sini ada tindakan Muawiyah bin Qurrah dan beliau ulama tabi'in dalil bahasanya orang kumpul mengelilingi seseorang ya, istima'an yu'ati ilal fitnah yang kumpul itu menyebabkan fitnah boleh jadi fitnah di antara bentuknya adalah merasa besar, kemudian merasa bangga dan sombong, atau menyebabkan maksiat. Ya, Ambon mazmumun itu satu hal yang tercela. Berarti membuat ucapan yang itu bikin viral, ya, melakukan hal tersebut supaya kumpul orang nge-like supaya kemudian viral maka jika kemudian hal ini yuaddi ila fitnah menyebabkan fitnah fitnah ujub bangga ya, sombong maka ini ambun mazmumun ini satu hal yang tercela faedah ini sama uh, juga disampaikan di sini di uh, Mawahib eh, Laduniyah disampaikan hmm. Wa min hadha anna irtikaba ma yujibu istima'an nasi makruhun. Bisa kita ambil pelajaran faedah dari perkataan Muawiyah ibn Qurrah bahasanya melakukan hal-hal yang menyebabkan orang itu kumpul banyak orang ramai kumpul itu hukumnya makruh in ada ila fitnah jika itu menyebabkan fitnah ujub dan yang lain atau ikhlal bil muruah rusaknya kehormatan Ya, karena uh, yang bikin orang terkumpul perbuatan dia yang sebenarnya satu hal yang aib dan jelek. Ya, namun perbuatan yang aneh-aneh namun bikin orang kumpul ya, bikin kemudian videonya viral dan ataunya kondang nah, maka ini satu hal yang tercela Ya, kemudian uh, selanjutnya dari Husam ibn uh, eh, Misokin dari kota ada Qatadah mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ganteng wajahnya dan indah suaranya. Dan adalah nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang wajahnya ganteng dan seorang yang suaranya indah. Wa kana la yurji'u namun beliau tidak melakukan tarjih, Namun beliau tidak bersengaja untuk memperindah suaranya. Catatan kaki di sini sana sanadnya taif karena mursalnya kota ada karena kota ada tabi'in. Ditambah e, muridnya kota ada rawi dari kota ada adalah Husam bin Misab yang dia adalah status rawinya adalah Taifun jiddan. Ya, faedah dari perkataan kota ada di sini penjelasan bahasanya Allah Ta'ala mengumpulkan untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam dua keindahan. Indahnya wajah dan indahnya suara. Namun Wa kana la beliau tidak melakukan tarji'il tarji'al ghina. Ya, kemudian ya, tarji sebagaimana tarjihnya nyanyian. Li'anal qira'ata karena membaca Al-Qur'an dengan nada nyanyian, irama nyanyian itu menyelisih kekhusyuan yang merupakan maksud tilawah ya, yang merupakan maksud dari bacaan. Wa amma tahsin alladhi huwa tahsinus sawat. Adapun tarjih dalam pengertian memperbagus suara, tahbir dan memperbagus duna tasannu'in tanpa dibuat-buat wa takallufin dan dipaksa-paksakan faqad taqaddama itsbatuhu maka itu telah lewat adanya ya karena itu tar Eh, namun sebelumnya tentang inna fatahna laka fathan mubina sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata itu sebenarnya ulama tafsir berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata ada yang berpendapat fatah di sini adalah fatu Mekah Kamaruya katakan bahasanya yang dimaksud dengan Fathah Mubina adalah perjanjian Hudaybiyah Kenapa? Li'annahu aslul futuhat kulliha. Karena perjanjian Hudaybiyah itu adalah eh, dasar untuk semua kemenangan-kemenangan kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Kemudian riwayat yang terakhir di bab ini bab tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdurrahman ibn Abu Zinad dari Amr ibn Abi Amr dari Ikrimah dari Ibn Abbas Qal Ibn Abbas mengatakan karena qiraatun Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang bisa didengar oleh orang yang ada di dalam hujah di dalam kamar bahwa fil bait padahal Nabi ada di ruang tengah. Ya, bait itu seringkali maknanya ruang tengah. Hadza yuwaddih ini memperjelas apa yang telah lewat Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengeraskan bacaan dalam salat malam itu hanyalah seukur mayasmau mangkana qariban minhu. Eh, tanghim eh, membaca Al-Qur'an dengan menggunakan nada dengan bernada maka min ahli ilmi man karihaha. Sebagian ulama memakruhkannya. Ka Ahmad ibn Hanbal. Contohnya Imam Ahmad. Walam yakraha asy-Syafi'i. Namun Syafi'i tidak uh, memakruhkan qiraah dengan nada, membaca Al-Qur'an bi e, tanghim dengan nada. Wahasul kalami ahli ilmi fi hadil masalah kesimpulan tentang uh, hukum membaca Al-Quran dengan nada uh, eh, alati ikhtala uh, adalah uktulifa fiha maka diperselisihkan antara haram makruh ataukah uh, eh, alati uktulifa fiha baina muharrimin wa karihin wa mubihin diperselisihkan ulama tentang haramnya ataukah ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan dan ada yang memubahkan. Kesimpulannya kita katakan bahasanya tanghim al-Qur'anul Karim membaca dengan nada untuk Al-Qur'anul Karim itu muharramun idza wujida fi syai'ani. Itu haram jika dijumpai padanya dua hal. Yang pertama ikhrajul harfi an wata'ihi. Ya, manakala huruf itu dikeluarkan dari tempatnya. Ya, misalnya ditambahi hatta yatakarrar sehingga berulang. Ya, atau eh, atau yu'dal bihi an wajihi dibaca dengan cara yang tidak semestinya karena itu jadinya uh, li'annahu karena itulah bacaan untuk non Al-Qur'an maka misalnya famaka nabi wawin wahidatin fil Qur'an jika di Al-Qur'an wawunya cuma satu maka tidak boleh bacaannya itu menghasilkan dua wawu maka jika itu dibaca kasrah maka tidak boleh wa maka nakasaran lam lam yajuz ayu ja'al ya jika itu maka uh, jika itu kasar maka tidak boleh jadi ya misalnya kemudian yang kedua idza waqa'at tilkal alhanu ala muwafaqati alhanil ghina wal mujun wa tara'iqi ahliha manakala nada dan irama tersebut mencocoki nadanya nyanyian Nadanya nyanyian dan cara-cara yang biasa dilakukan oleh para penyanyi Baca Al-Quran dengan nada dangdut atau rock atau yang lainnya nah, Maka hukumnya haram Kemudian eh, Fa'in khalat min hadainil amraini Maka jika terbebas dari dua hal di atas Tidak rusak bacaannya dan tidak mengikuti irama-irama e, nyanyian. Maka maka ada dua rincian. Yang pertama, antakuna jariatan ala tabai tunatakalufin wala Manakala e, bacaan Al-Quran bernada berirama tersebut adalah mengalir, mengikuti e, tabiatnya, mengikuti dirinya Duna takalufin tanpa dipaksa-paksakan wala tasannu'in tanpa dibuat-buat. Fahada jaizatun la ba'sa biha. Maka ini satu hal yang boleh dan tidak mengapa. Jika iramanya adalah irama mengalir yang dia yang ada pada dirinya. Ya, tanpa dipaksa-paksakan tanpa dibuat-buat maka hukumnya boleh. Wallahu yahabu lima yasha'u minal khalqi aswatan hasanatan jamilatan data naghamin karena Allah memberikan uh, pada siapa saja Allah kehendaki suara yang indah yang suara yang indah itu punya irama suaranya yang indah tanpa yang alami ya. yang alami tersebut memang bernada dan bernadanya memang alami bukan satu hal yang dipaksa-paksa kemudian yang kedua ayakuna dzalika bitakallufin wa tamawunin wa sina'atin wa darsin jika Eh, nada dan irama tersebut dipaksa-paksakan, tamarun pakai latihan, ausinaatin atau dibuat-buat, watarsin pakai pelajaran, eh, eh, watakalubin kathirin pakai diulang-ulang supaya pas. Ya. Fahiyah makruhatun maka itu satu hal yang hukumnya makruh demikian penjelasan dan rincian dari Syekh Saleh Al Utsaimin eh, hafizallahu taala tentang masalah ini. Ya demikian kita lanjutkan batal isya wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa udawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma bain Qala al-musannif rahimallahu taala bab ma jaa fi buka'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang tangisan Rasulullah. Penjelasannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat ibadahnya dan yang paling banyak khusyuknya karena eh, rasa takutnya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi mengalami bukaan tangisan dalam banyak kesempatan karena sebab-sebab yang beragam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan Adapun tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejenis dengan tertawa beliau. Lam yakun bisyahik Tangisan beliau itu tanpa syahik Tanpa teriakan, Waraf isautin tanpa suara yang keras Sebagaimana tertawanya Itu bukanlah koh kohah tertawa yang terbahak-bahak. Namun berlinanganlah dua air mata Nabi hatta tahmula sehingga e, berlinangan air mata dan terdengar di dada Nabi gemuruh. Wakana dan adalah tangisan Nabi itu terkadang karena sayang dengan orang yang telah meninggal dunia, terkadang karena khawatir terhadap umatnya dan sayang kepada umatnya terkadang karena rasa takut kepada Allah terkadang Nabi menangis karena saat mendengar Al-Quran itulah tangisan rindu, cinta dan pengagungan yang diiringi dengan rasa takut dan rasa takut dan tatkala anak beliau Ibrahim meninggal dunia berlinangan dua air mata beliau dan Nabi menangis rahmatan lahu karena sayang kepada anaknya Nabi mengatakan tatmaul ainu mata berlinangan air mata, hati sedih, namun kami tidaklah berkata-kata kecuali perkataan yang membuat ridha Rabb kami. Wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami sedih karena berpisah dengan wahai Ibrahim. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis tatkala Syahadah menyaksikan salah satu anak perempuan beliau maksudnya cucunya wa nafsuhu wa nafsuha tafidu dan nyawanya itu sedang tafidu keluar demikian juga Nabi menangis tatkala Ibnu Mas'ud membacakan pada Nabi surat An-Nisa dan Ibnu Mas'ud berakhir atau berhenti pada firman Allah taala maka bagaimanakah jika kami datangkan setiap umat seorang saksi dan kami datangkan dirimu sebagai saksi atas mereka-mereka -mereka? Nabi menangis tatkala Uthman ibn Maz'un meninggal dunia. Nabi menangis tatkala terjadi gerhana matahari dan Nabi mengerjakan salat gerhana. Wa ja'ala yabqi fi salatihi maka jadilah Nabi menangis dalam salat gerhana beliau dan tangisan tersebut sampai wajah dan Nabi yang fuhu meniup Wayakul dan Nabi mengatakan alam ta'idni bukankah engkau telah berjanji kepadaku ya Allah engkau tidak akan mengazab mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka dan mereka memohon ampun dan kami memohon ampun kepadamu dan Nabi menangis tatkala beliau duduk di kubur salah satu anak perempuan beliau yaitu umur Kulsum uh, eh, Wakana ia pergi ahyanan dan terkadang Nabi menangis dalam sholat malam. Sekian kutipan dari Zatul Mahad. Ya, hadis yang ke-322 dari Mutarif Ibn Abdullah Ashikhir dari ayahnya Abdullah Ibn Ashikhir Qal ya, Abdullah Ibn Ashikhir mengatakan Aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahyu yusalli dan Nabi ketika itu salat wali jaufihi dan di dada beliau wala jauf eh, wali jaufi dan pada dada beliau azizun terdapat gemuruh sebagaimana gemuruh al mirjal tungku minal uh, minal buka karena menangis. Hadis ini juga dilihatkan Abu Daud di sunannya. Wali Walijaufi azizun dan seterusnya artinya di dada beliau terdapat suara seperti suara mendidihnya gitar mendidihnya priuk yang terbuat dari tembaga ketika berada di atas api dan suara ini adalah buka khosyatin adalah rasa tangisan karena rasa lihat suaranya ada di dada dan tidak di mulut yeah. Suaranya ada di dada dan tidak di mulut Nabi. Tentang aziz uh, uh, azizun pakai hamzah uh, maka ada yang mengatakan sebagaimana tadi sawahnya Sa'abdi Razak al-kitr minan nuhas wakil dan ada yang mengatakan kulu kitrin yutbakhu ya semua semua bentuk kitir gitu. baik dari tembaga atau yang lain. Ya, azizil mirjal sebagaimana eh, maka aziz tentu maknanya gemuruh mirjal yang kita bahas mirjal itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu kiter dari tembaga, ada yang mengatakan semua kiter. Nah, semua maka periuk dan sejenisnya itu disebut mirjan. Kenapa? Sumia bidzalika li'annahu idza nusiba faka'annamu uqima ala rijlain. Karena yang namanya kiter, namanya periuk atau sejenis itu jika dia dipasang jika dia dipasang, maka seakan-akan dia ukim ala rijlai didirikan di atas dua kaki. Yeah, maka minimal untuk bikin perapian eh, pakai batu bata dua sisi, dua kaki. Maka mirjal dari kata-kata rijlun. Dari kata-kata rijlun karena dia berkaki. Nah, kemudian ada selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Qal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku Iqra alayya bacakan Al-Qur'an padaku Maka aku katakan wahai Rasulullah Akau alaika wa alaika unzil Apakah aku bacakan Al-Quran kepadamu Pada Al-Quran diturunkan kepadamu Qal Nabi mengatakan ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin, aku suka mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Maka aku bacakan kepada Nabi surat An-Nisa. Ya, faqara'tu surat An-Nisa'i, maka aku bacakan pada Nabi surat An-Nisa hatta balagtu sampai sampai pada kalimat wajib nabika ala haula syahida surat An-Nisa ayat yang ke-41. Qal maka aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani berlinangan air mata. Di sini juga dia oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan aku suka mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Al-Qur'an dari Jibril alaihi salam dan mendengarnya dari sebagian sahabat contohnya di sini Ibnu Mas'ud demikian juga pernah Abu Musa al Ashari. Dan seorang itu terpengaruh dengan bacaan Al-Quran terkadang karena dia sendiri yang membaca dan terkadang karena dia mendengarkannya dari mendengarnya dari orang lain. Aku membaca surat An-Nisa maka faedah dari kalimat ini tidaklah makruh mengucapkan surat An-Nisa, surat Al-Baqarah dan seterusnya. Tidak ada hajat untuk mengatakan surat al-lati yuzkar fiha nisa surat yang disebutkan di sana An-Nisa, surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah dan yang lain. Perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat bolehkah mengatakan surat nisa surat Al-Baqarah dan yang lain. Dan hadis ini dalil bolehnya hal itu. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dan mengatakan yang betul suratul lati yuzkaru fihan nisa suratul lati yudkaru fiha Ali Imran, Al-Maidah dan seterusnya. Sampai sampailah pada kalimat wajib Nabi ala haula'i syahida. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap umat dari umat-umat yang ada seorang saksi yaitu masing-masing nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Dan inilah e, menunjukkan keadilan Allah yang sempurna dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi untuk umat ini. Maka tatkala Abdullah ibnu Mas'ud sampai pada dalam bacaannya sampai tempat ini, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani aitasilani minad dumu' berlinangan mengalir ya, eh, air mata. Dan Nabi sallallahu dan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika mendengar Al-Qur'an dari orang lain Sedangkan tangisan Nabi di hadis sebelumnya itu ketika beliau sendiri membaca Al-Quran. Ya, di antara faedah hadis ini Nabi minta kepada Ibnu eh, Mas'ud untuk membacakan ayat maka ini tanbih ala anal fadil la yanbaghi ayanafa min al akhdi anil mafduli mengisarat bahasanya seorang yang lebih unggul lebih mulia atau lebih berilmu tidak sepatutnya sombong mengambil pelajaran mengambil manfaat dari orang yang levelnya lebih rendah oleh karena itu banyak dari para ulama salaf yastafiduna min talabatihim mengambil faedah dari murid-muridnya sendiri. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinangan air mata. Kalau di riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, maka Nabi mengatakan pada Ibnu Mas'ud, "Hasbuka al-an." Cukup sampai di sini. Maka kalimat Nabi hasbuka al'an di sini yu'khadhu minhu bisa diambil faedah hillu ambil ghair bi qiraatihi. Bolehnya nyuruh orang lain untuk menghentikan baca Al-Qur'an. Ya, lil maslahati ketika ada maslahat. Dan itu bukan berarti benci dengan Al-Qur'an, dan bukan berarti popi Islam, bukan berarti anti Islam dan seterusnya ketika eh, kita meminta oh, seorang yang sedang baca Al-Quran untuk berhenti jika ada masalah itu satu hal yang boleh-boleh saja tidak perlu hibah dimaknai eh, benci Al-Quran atau semacam itu. Nah, kemudian uh, hadis selanjutnya hadis yang ke-324 dari Abdullah ibn Amr dia mengatakan matahari mengalami gerhana pada satu hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat hatta sampai-sampai lam yakat hampir-hampir tidak eh, hampir-hampir eh, Nabi tidak rukuk karena lamanya berdiri Thumma raka'a barulah Nabi ruku. Dan ketika falam yakat dan hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari ruku karena lamanya ruku. Thumma setelah itu Nabi mengangkat kepalanya dan hampir-hampir Nabi tidak bersujud karena lamanya itidal meskipun kemudian ternyata Nabi bersujud. Dan saat berjudut hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud karena demikian lamanya sujud. Meskipun ternyata setelah itu, meskipun kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari sujud pertama. Kemudian ketika posisi duduk, hampir-hampir Nabi tidak bersujud sujud kembali karena lamanya duduk. Kemudian Nabi sujud yang kedua. Dan hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Faja'ala yanfukhu wa yabki. Nabi meniup dan menangis. Wayakul dan Nabi mengatakan, Wahai Rabku, tidakkah engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan mengazab mereka ketika aku di tengah-tengah mereka. Wahai Rabku, bukankah engkau berjanji kepadaku, engkau tidak akan mengazab mereka, wahum yastaghfirun, selama mereka memohon ampun. Dan kami memohon ampun kepadamu. Falamma maka tatkala salat rakatain Nabi salat dua rakaat injalati syamsu maka berakhirlah maka teranglah terlihatlah matahari Nabi lantas berdiri memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya kemudian mengatakan Ya matahari dan rembulan dua ayat Allah Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena matinya seseorang Bukan pula karena hidupnya dan lahirnya seseorang maka jika keduanya mengalami gerhana, maka segeralah kalian berpikir mengat Allah. Hadis ini juga diatkan Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan inkisafu samsi adalah hilangnya cahaya matahari boleh jadi sempurna berarti matahari total, gerhana total ataupun sebagian alias gerhana parsial. Dan matahari itu mengalami gerhana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma sekali saja. Dan tepatnya itu di tahun 10 Hijriah. Wawafakoh dan itu bertepatan dengan waktu tersebut bertepatan dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu anhu ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah di antara akidah masyarakat jahiliyah, matahari dan rembulan itu mengalami gerhana, boleh jadi karena matinya orang besar atau lahirnya calon orang besar. Falama makatat kala Nabi menyampaikan khutbah kepada masyarakat dalam kesempatan ini, Nabi jelaskan bahwa matahari dan rembulan adalah dua ayat Allah yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti hambanya dia tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang ataupun karena lahirnya seseorang. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya sambil menyeret terahu atau tirahu jubahnya fazaan karena ketakutan. Dan maka kalimat ini dalil bolehnya isbal karena tidak sengaja. Ya, Nabi ketika itu masuk ke masjid dalam keadaan isbat, ya juru dirahu sampai terseret, sampai terseret. Namun ini isbat tidak sengaja karena ketakutan. Boleh jadi orang e, misalnya ketakutan, kemudian misalnya kalau dalam e, di bahasa kita ketakutan, kemudian e, mendadak pakai sarung, maka tidak terasa isbal, kain sarungnya nyeret maka itu tidak mengapa karena itu bighairi qasdin tidak sengaja Fasaan karena ketakutan karena masa akan-akan terjadi kiamat Nabi perintahkan orang untuk menyuruh as-salatu jami'atan Fastama'a an-nasu maka manusia pun berkumpul di masjid Kemudian Nabi menjadi imam salat gerhana Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli maka Nabi berdiri untuk salat Eh, dan berdirinya itu demikian panjang sampai-sampai sahabat komentar hampir-hampir Nabi tidak akan ruku nah, kemudian Nabi ruku artinya Nabi berdiri dengan bacaan yang panjang sampai-sampai hampir-hampir tidak ruku karena lamanya bacaan kemudian Nabi ruku dan ruku yang lama sampai-sampai hatta sehingga sampai-sampai Nabi tidak mengangkat kepalanya karena lamanya ruku kemudian Nabi mengangkat kepala dan tidak berdiri dan Nabi berdiri lama hingga hampir-hampir Nabi tidak bersujud karena lamanya berdiri. Kemudian Nabi sujud dan Nabi sujudnya yang lama eh, hingga hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepala dari sujud karena lamanya sujud. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Wahakat demikianlah Nabi memanjangkan setiap rukun dari rukun-rukun solat gerhana ini. Zukira dan disebutkan tata cara sholat gerhana dalam hadis ini ala annaha rokatani. Bahasanya itu cuma dua rokaat seperti sholat biasa, ya dua rokaat seperti sholat biasa tanpa e, dan dengan satu rukuk. Dohir hadis ini cuma satu rukuk. dua rokaat biasa. Cuma maatulil argani dilamakan rukunnya dan al-jahru fiha bil qiraah. Nabi membaca Al-Fatihah dan suratnya dengan suara yang keras. Wahada yu'addu syahadan dan e, ini dinilai adalah hadis yang sah. Karena al-mahfuz karena yang benar adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain dari Aisyah dan yang lain matahari itu mengalami gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lantas Nabi sholat binasi jadi imam itu sholat gerhana solabi itu artinya jadi imam solat disambung bi itu artinya jadi imam fakoma maka Nabi berdiri dan lam, berdirinya lama kemudian rukuk rukuknya lama kemudian berdiri berdirinya yang kedua lama namun tuna tidak selama berdiri yang pertama, kemudian rukuk yang kedua dan rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk yang pertama, kemudian sujud dan sujud yang lama dan Nabi lakukan di rakaat kedua semisal yang beliau lakukan di rakaat yang pertama, summat sorofa kemudian Nabi salam. Kuat injalati samsu dalam keadaan matahari telah jelas terlihat fakhotoba anasa kemudian Nabi menyampaikan khutbah kepada banyak orang. Maka di hadis ini Ja'ala fi kulli raf'atin ruku'ain. Maka di setiap rakaat ada dua ruku'. Inilah yang al-mahfuz. Inilah yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Wahad wahia dan ini adalah tata cara yang khusus berlaku untuk sholat ini sholat gerhana dan tidak dijumpai berlaku pada sholat-sholat yang lain dan pilihannya kenapa pilihannya kenapa saat tidak dikatakan ya dua-duanya boleh ya, ya, kenapa harus pakai metode tarjih tidak jamak karena sholat gerhana yang Nabi lakukan cuma sekali sebagian ulama mencoba untuk menjamak mengatakan semuanya boleh namun itu jamak yang tidak tepat karena realita sejarah mengatakan secara historis ya, sholat gerhananya Nabi cuma sekali Faja'ala yanfukhu wa yabki maka Nabi mulai meniup dan menangis. Artinya terdengar pada dada Nabi suara suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dalam sholatnya ketika dia bermunajat dengan Robnya berbisik dengan Robnya Nah, Nabi mengatakan Rabbi lima alam ta'idni dan seterusnya Ya ta'awalu Nabi menjelaskan atau melaksanakan uh, firman Allah Ta'ala wa makana Allah Allah tidak akan mengazab mereka ketika engkau di tengah-tengah mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka istighfar memohon ampun maka di tengah-tengah umat ini ada dua eh, pengaman dari azab yang pertama keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua istighfar Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi telah wafat dan adapun istighfar fabakin maka dia masih tetap ada Wa istafadu dan bisa kita ambil eh, faedah dari hadis ini dianjurkan ketika gerhana untuk memperbanyak istighfar sebelum sholat dan setelahnya karena tadi Nabi mengatakan wa nahnu nastaghfiruka dan saat ini kami mohon ampun istighfar kepadamu. Maka di, disyaratkan untuk memperbanyak istighfar sebelum sholat dan setelah selesai sholat. Dan istighfar itu memiliki faedah menghilangkan eh, galau, eh, menyingkap ya, kecemasan dan mempermudah urusan. Bahkan sesungguhnya kebaikan dan keberkahan ya Allah untuk orang-orang yang memohon ampun di dunia, keberkahan di akhirat dan di dunia tidak telah terhitung dan terhitung. Kemudian Nabi menyampaikan ceramah Matahari dan rembulan dua ayat Allah Tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang Khilafan menyelisihi keyakinan orang-orang musyrik Di masa jahiliyah Maka jika e, terjadi gerhana Maka segeralah untuk mengat Allah ya, Dan bentuk sholat, tasbih, talil dan istighfar Al-luju dan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, kemudian uh, dari Atha ibn Asaib dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi ibnatan lahu di putrinya takdi yang takdi yang meninggal maksudnya hampir meninggal fahtadonaha Nabi memeluknya kemudian meletakkannya di hadapannya fama tatwahia baina yadaihi dan dia eh, putri tersebut meninggal dunia di hadapan Nabi maka Ummu Aiman berteriak faqal yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam maka eh, Nabi mengatakan apakah engkau eh, apakah engkau menangis di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman mengatakan, "Tidakkah aku melihatmu menangis?" Qal Nabi mengatakan, "Aku tidak menangis, namun ini adalah kasih sayang." Karena seorang yang beriman bikuli khairin ala kulli halin, berada dalam segala kebaikan dalam segala keadaan. Inna nafsa sesungguhnya nyawanya itu tercabut di antara dua lambungnya. Wa yahmadullaha dan dia memuji Allah Azza wa Jalla. Di sini juga diriatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ibnatan lahu taqdi. Taqdi makna aslinya mati. Namun e, di sini maknanya adalah fin nazai sakaratul maut naza' makna lain dari e, bahasa lain untuk sakaratul maut. Qil ada yang menjelaskan bahasanya anak perempuan ini adalah anak perempuan dari ini, anak perempuannya Nabi, artinya cucu perempuan cucunya Nabi dari Zainab radhiallahu anha. Ya, dari suaminya Zainab bernama Abil As ibn Rabi'ah. Wakanat wafatuha dan wafatnya cucu Nabi tersebut di tahun 9 Hijriah. Ihtadonaha artinya Nabi memeluknya ila hadnihi ke pangkuan Nabi karena sayang, rafatan biya dan sayang. Sohat Ummu Aiman eh, Ummu Aiman itu menangis sambil berteriak Nabi tegur apakah engkau menangis Itu maksudnya menangis sambil berteriak Di dekat Rasulullah Ya, kemudian Nabi uh, kemudian Mu'amin aiman mengatakan bukankah aku melihatmu menangis wahai Rasul? Apalagi ya, tangisannya Rasul itu tanpa teriakan. Bukaun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tangisan Nabi adalah air matanya berlinangan air mata dan hatinya merasa khusyuk. Namun Nabi tidaklah berkata-kata kecuali kata-kata yang membuat ridha Allah. Maka air mata dengan sebab kasih sayang terhadap orang yang baru saja dicabut nyawanya oleh karena itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ummu Aiman, aku tidak menangis, yaitu menangis sambil teriak-teriak. Ini adalah kasih sayang. Yakni artinya ini di sini adalah hadatamu, ini air mata. Wahada atau dan e, emosi ini terpengaruh ini adalah bentuk kasih sayang terhadap cucunya yang baru saja dicabut nyawanya. Dan bukanlah tangisan Nabi adalah tangisan iktirat menentang takdir. Bukan pula tangisan tasakhud merasa marah dengan ketentuan Allah. Bukan pula tangisan jaza kalau kesah. Bukan pula e, tangisan mengadu. Dan adalah tangisan kasih sayang dengan seorang yang baru saja dicabut nyawanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan dengan hal ini, Nabi mengumpulkan dua hal. Yang pertama, ridho dengan takdir Allah sehingga Nabi tidaklah berkata-kata kecuali membuat ridha Allah dan yang kedua rasa kasih sayang dengan orang yang dicabut nyawanya wahadil hal dan keadaan ini adalah akmal lebih sempurna daripada keadaan orang yang tidak menangis dikuatir ridho karena demikian hebat ridhonya dengan takdir namun berarti lemah kasih sayangnya kemudian Nabi mengatakan sehingga orang yang beriman bikuli khairin ala kuli halin Artinya orang yang beriman urusannya seluruhnya adalah baik apapun keadaannya. Orang yang beriman itu dalam kebaikan ketika dia senang dan berada kebaikan ketika dia susah. Maka dalam kondisi yang pertama yaitu senang, dia beruntung dengan ganjarannya orang-orang yang bersyukur. Dan dalam kondisi yang kedua yaitu susah, dia beruntung dengan ganjarannya orang-orang yang bersabar. Kemudian Ina nafsahu tunzahu nyawanya dicabut di antara dua lambungnya dalam keadaan dia memuji Allah. Tadi itu anda jumpai banyak dari orang saleh dicabut nyawanya dalam keadaan dia memuji Allah. Artinya dia tidak lupa untuk memuji Allah sampai-sampai di detik ya, hadil syadidah. Detik yang sangat berat ini. Ya, watajituhu dan anda jumpai juga ada orang yang yu'ana ya, tertimpa amrodon ya, penyakit yang demikian muklimah menyakitkan demikian berat namun lisannya basah dengan berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya kemudian dari Al Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar dari uh, dari pipinya Aisyah radhiallahu anha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium jenazah Uthman ibnu Mas'un. Ya, dicium oleh Nabi cium di antara dua matanya, artinya di, di, di keningnya. Ketika dia meninggal dunia dan Nabi menangis, awqal atau perawi mengatakan dua mata Nabi itu berlinangan air mata. Wahada buka uramannya adalah tangisan kasih sayang dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mencium mayit. Dalil yang lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium uh, kening Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan tentang Utsman ibn Mas'un, Utsman ibn Mas'un itu uh, punya hubungan kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Karena Abdurrahman bin Mas'un ini adalah saudara sepersusuannya Nabi. Maka eh, dia statusnya saudara persusuan dengan Nabi, beliau orang Quraisy masuk Islam setelah ada 13 laki-laki, maka beliau adalah nomor 14 dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Beliau mengikuti dua hijrah, mengikuti perang Badar. Wa wa awwalu man mata minal muhajirin bil Madinah. Dan Utsman ibn Mas'un ini adalah muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah. Muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah adalah Utsman ibn Mas'un. Sedangkan bayi muhajirin yang terlahir pertama kali adalah Abdullah bin Zubair. Uh, ala si salasi salasina sahran minal hijrati. Beliau meninggal eh, uh, 30 bulan setelah hijrah. Wakan kana abidan mustahidan dan beliau adalah seorang ahli ibadah yang jor-joran pol-polan dalam beribadah. Tufina bil dimakamkan di baki dan tatkala memakamkannya Nabi mengatakan nikmat salaf huwa lana. Dia ini Utsman sebaik-baik pendahulu kita. Ya, kemudian hadis Eh, selanjutnya hadis yang terakhir di bab ini <clears throat> dari Anas bin Malik beliau mengatakan Sahidna kami menyaksikan ibnatan di Rasulillah Ini pemakaman putri Rasulillah Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu duduk di pinggir kubur Aku melihat dua mata Nabi berlinangan air mata Fakal lantas Nabi mengatakan, Afikum apakah di tengah-tengah kalian ada laki-laki yang tidak bersetubuh dengan istrinya di malam tadi malam? Abu Talha mengatakan saya. Kalau Nabi mengatakan turunlah, maka Abu Talha kemudian turun di kubur putri Nabi tersebut untuk meletakkannya di liang lahat. Di sini juga dilihatkan oleh Al Bukhari. Sahidna ibnatan li Rasulullah artinya kami menyaksikan eh, jenazahnya, mensolatinya, memakamkannya. Dan Hadid ibnah <clears throat> anak perempuan Nabi di sini adalah Ummu istri keduanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan adalah salah paham orang yang menjelaskan bahasanya ini adalah jenazahnya Ruqayyah. Kenapa? Karena fa'inah hamatat karena Ruqayyah meninggal dunia dan dimakamkan saat Rasulullah posisinya sedang perang Badar. Setelah Ruqayyah meninggal dunia Nabi nikahkan Uthman dengan putrinya Ummul Kulthum. Nah, dan yang Nabi saksikan prosesi pemakamannya adalah putri beliau yang ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk alal kubri di pinggir kubur, yaitu Nabi duduk fil waktu di waktu ketika orang-orang mau menurunkan jenazah ke dalam kubur. Nabi duduk di dekat kubur. Ye, aku melihat dua air mata beliau berlinangan dan belit, eh, dan air mata dua mata dua kelopak mata dalam kondisi ini adalah air mata kasih sayang sebagaimana label yang Nabi sampaikan di hadis sebelumnya. Walihadalah itanafi maka tangisan ini tidaklah bertentangan dengan sabar dan ridho dengan takdir Allah. Dan ingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi bertanya, eh, Afikum rajulun lam yukarif alailata Apakah di tengah-tengah kalian Ada orang yang tidak menjimai istrinya semalam Wafihada dalil dalam hadis ini terdapat dalil Bahasanya orang yang mengumpuli istrinya pada malam hari Tidaklah dituntunkan baginya di pagi harinya Untuk menurunkan jenazah di dalam kubur Namun yang turun di kubur untuk idraj Al-maita untuk meletakkan mayit di dalam kubur adalah orang yang tidak lam yukarif, tidak jima malam harinya. Meskipun orang tersebut bukanlah mahram bagi perempuan yang meninggal dunia yang mau diletakkan. Karena Abu Talha adalah ajnabi, bukan siapa-siapa, tidak punya hubungan apapun dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini mukorofah adalah kinayah dari jima. Korofah yukorifu mana aslinya adalah adunu walusuk dekat dan nempel. Ya, dan yang dimaksudkan adalah jima. Kemudian uh, Kemudian yang menurunkan jenazah putri Nabi Ummul Kulthum ketika itu adalah Abu Talha. Abu Talha di sini adalah Badriun yang ikut perang Badar, terkenal dengan kunyahnya dan dia adalah uh, Amu Anasid, pamannya Anas sekaligus uh, eh, zauj ummihi, suami dari ibunya Anas. Dan di kalangan sahabat tidak ada satupun yang disebut Abu Tolha selain ini. Yang satu-satunya Abu Tolha ya Abu Tolha, istrinya atau suaminya Ummu Sulaim. Maka di antara uh, faedah hadis ini hilu nuzulil ajnabi bil idni. Bolehnya seorang ajnabi itu dia laki-laki nabi untuk turun meletakkan jenazah seorang perempuan itu dengan izin uh, walinya. <clears throat> nah, kenapa tidak Utsman yang menurunkan eh, jenazah eh, putri putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada yang menjelaskan. Hmm, Eh, likaunihi karena bahasa watil kalailata amatan lahu karena ketika itu semalam mm, Utsman yaitu kumpul dan jima dengan budak perempuannya sehingga Utsman pun uh, Utsman tidak uh, tidak yang menurunkan karena dia tidak memenuhi kriteria yaitu yang tidak jima pada tidak kumpul uh, tidak melakukan hubungan biologis pada malam harinya.